Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini setelah kita sebelumnya menyelesaikan kajian yang sangat bagus dan juga berfaedah mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Al Fauzan Habibullah taala wa Maka setelahnya kita akan melanjutkan silsilah mengenai pembahasan al-asma wa sifat. Kita akan bacakan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabinir Rashad, Yaitu cahaya suatu keyakinan yang menghantarkan membimbing kepada jalan yang lurus atau jalan petunjuk. Itu terjemahan bebasnya. Nanti kita akan lihat makna yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Kitab ini sebagai gambaran biar nanti enggak bingung. Kitab Lum'atul I'tiqad karya seorang imam Al-Faqih Ibnu Qudamah rahimahullah yang mana beliau digelari dengan Muwafaquddin. Muwafaquddin, orang yang diberikan taufik dalam agama ini. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Biografi beliau secara ringkasnya akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan pada mukadimah nanti. Kitab ini sebagai gambaran barakallahu fikum berisikan mengenai seputar akidah Ahlussunnah wal jamaah terkhususkan dalam masalah asma dan sifat. Dalam masalah apa? Al asma wa sifat. Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikhususkan? Karena tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat inilah yang bisa dikatakan banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Ada di sana Mu'tazilah, ada di sana Khawarij, ada juga di sana Al-Jahmiyah, ada juga di sana Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Paham ya? Kelompok-kelompok sesat banyak sekali di sana mengenai al-asma wa sifat. Oleh karena itu, para a'immah ahli sunnati wal jamaah di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Yang beliau ini juga dikenal dengan apa? Naam Al-Faqih karena beliau memiliki kitab yang sangat berarti dan juga berfaedah, sering dijadikan rujukan yaitu kitab Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Paham ya? Beliau digelar dengan apa tadi? Tadi Muwafaquddin. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Langsung saja kita memasuki pada pembahasan atau halaman yang ke 18. Karena nah barakallahu fikum halaman-halaman sebelumnya sebedar biografi yang bisa dikatakan panjang lebar kesimpulannya adalah apa? mengenai enam kedudukan dan juga keistimewaan beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya beliau adalah seorang imam seorang yang faqih. Nan barakallahu fikum. Kitab yang menunjukkan kefaqihan beliau di antaranya kitab apa tadi? Al-Mughni. Al-Mughni. Jadi kalau antum jumpai kitab Ungdur Al-Mughni dalam masalah fikih, kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi kalau Ungdur Al-Mughni dalam kitab Nahwu, kitabnya siapa? Al-Imam Ibnu Syam Al-Mughni yang dikenal Al-Mughni Labib. Paham ya? Kitab Mughnil Labib. Naam. Tapi semuanya tentunya kita letakkan pada tempatnya. Kita lihat halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy Al-'Allamah Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad ini namanya. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Paham ya? Beliau dikenal dengan apa tadi? Muwafaquddin. Nah, ma'rufnya namanya, julukannya, gelarnya Ibnu Qudamah. Paham ya? namanya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Kunyahnya siapa? Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak asing lagi, Tidak perlu panjang lebar, kita ambil globalnya. Kenapa? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sejak dahulu hingga belakangan itu mengawali kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pertama, dalam rangka untuk mencontoh siapa? Mencontoh Rabbuna Jalla wa'ala Mencontoh Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala mengawali di dalam al al Karim pada setiap suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Abdurrahman. Semua dalam al al Karim Allah Ta'ala mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surat itu. Kecuali surat apa? Abdul Razak Akh Muhammad apa? Akh Abdul Ghafur Ayo na'am ahsan surat At-Taubah surat At-Taubah Dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah. Dikenal juga dengan surat apa? al fadhiah al fadhiah Naam, itu perlu diperhatikan baik-baik. Antum cek bolak-balik ya enggak akan dapat itu bismillahirrahmanirrahim. Enggak diawali di situ karena para ulama telah menyebutkan mungkin karena ada ada keterkaitan kisahnya dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Anfal mengenai peperangan orang-orang munafikin atau yang semisalnya. Naam. Kemudian yang kedua mencontoh siapa? Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam ketika beliau menulis surat-surat kepada para raja beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih paham ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim contohnya di antara ketika di antaranya ketika beliau menulis surat kepada Hiraqal Azimur Rum ya, pembesar Rum nah Allah musta'an kita lanjutkan lagi yang ketiga mencontoh sebagian para nabi siapa di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat untuk siapa? Malaikat Saba. Nam Ratu Nam Bilqis. Nam barakallahu fikum. Di sana tertuliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ahu. Kata beliau, Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata beliau, "Fahadil aqidatu al-musamma bilum'atil i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad." Kata beliau, akidah ini dinamakan dengan lum'atul i'tiqad. Lum'ah itu semacam cahaya. Mana nanti disebutkan nanti. Semacam cahaya, sesuatu yang memiliki cahaya. Jadi lum'atul i'tiqad adalah apa? Nah, barakallahu fiik suatu cahaya yang menyinari. Paham ya? suatu cahaya yang menyinari keyakinan. Al-hadi ila sabil rasyad, yang mana keyakinan yang bercahaya tersebut bisa mengarahkan membimbing kepada jalan petunjuk. Wa mu'allifuha wal imam ini. Kalau nanti antum biar enggak bingung cara anu kalau misalkan anu ini yang digaris yang ini. Mu'allifuha dan pengarangnya adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Udamah dikenal Ibnu Qudamah Al-Hanbali min kibari syuyukhil madhab Al-Hanbali. Eh, beliau madhabnya Hanbali, mengikuti jejaknya nah barakallahu fikum fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Paham maksudnya? Mengikuti akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Hanbali. Mohon soal ini ya. Nah, jadi ma'rufnya dikenal Ibnu Qudamah rahimahullah. Kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Ahmad. Gelarnya Muwafaquddin. Gelarnya apa? muwafaquddin. Naam. Ikhwani fi din azdan wa azdakumullah berikutnya, walahu muallafatun. Beliau memiliki karangan-karangan yang banyak fi dalam masalah apa? Fikih fil fikhi, masalah fikih. Wal usul wa ghariha. Usul fikih pun juga punya beliau. Eh, usul fikih beliau sangat kuat sekali barakallahu fikum kitabnya dikenal Raudatul Nadir. Nah, barakallahu fikum. Wa Jannatul Munadir itu nanti akan kita lewati. Lahu minal muallafat fil fikih. Beliau memiliki karangan-karangan seputar ilmu fikih. Umdatul fikih ini. Mukhtasar yang diringkas. Umdatul fikih ini juga masalah fikih juga ringkas. Summa al-muqni. Ini juga kitab fikih juga. Wahuwa akbar minal umdah wa absad. Kitab al-muqni ini lebih besar daripada umdatul fikih tadi dan juga lebih na'am barakallahu fikum menjabar. Jadi pembahasannya lebih luas. Summa al-kafi, kemudian kitab al-kafi wa huwa awsa' min al-muqni', lebih luas lagi dari daripada kitab al-muqni'. Summa al-mughni ini. Yang sering antum dengar ini kan, ungdur ilal mughni. Lihatlah kepada kitab al-mughni, rujukan seperti itu. al ulama, para ulama telah sepakat sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah dalam al-mughni. Ya ini kitabnya al-mughni. Yang sering antum dengar itu. Nah. Summa al-mughni wa huwa al-kitab al-mashhur wal mawsu' al-'azimah fil fiqh. Yang mana al-mughni tersebut adalah kitab yang sudah masyhur terkenal yang mencakup dan juga besar agung dalam masalah fikih. Istamala 'ala katsirin min fiqh salaf wal madhhab arba'ah bi adillatiha. Yang mana kitab al-mughni tersebut mencakup di dalamnya fikihnya para salaf dan juga empat madhab beserta dalil-dalilnya. Summa yurajjih al-qaul ar-rajih fil ghalib. Dan beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menguatkan ucapan atau pendapat yang kuat Nah barakallahu fikum secara garis globalnya. Seringnya beliau menguatkan pendapat yang kuat. Warrajih dan pendapat yang kuat seperti itu. Fi hadzal kitab dalam kitab muslim tersebut, alladhi sara marji'an min maraji'il fikhi al-islami, yang mana kita tersebut sebagai sumber acuan, sandaran, eh? nah barakallahu fikum dalam masalah fikih Islam ini. Paham maksudnya ya? kitab apa tadi? Al-Mughni. Naam. Walau fil usul dan beliau juga memiliki kitab pembahasan seputar usul fikih. Apa itu? Raudhatun Nadir wa Jannatul Munadir. Ini juga berkaitan masalah usul fikih tapi tingkatan tinggi. Kitab yang kita pelajari Al-Usul min usul itu paling dasar itu. Paham ya? Kemudian Syarah Nadmil Waraqat itu di atasnya. Eh? Nanti ada lagi kitab yang bisa dikatakan Nah, kalau fikih luas melebar di antaranya ini, Raudhatun Nadir Wazanatul munadir. Ada juga kitab Al-Mudzakirah. Eh, Mudzakirah fi usul fikih itu juga kitabnya tebal juga dalam artian meluas. Cuman bahasanya agak rumit karena beliau Al-Imam Syankiti rahimahullah dalam kitab Mudzakirah tersebut beliau menggunakan bahasa ahlul kalam untuk membantah ahlul kalam. Masya Allah. Kita lihat sini. Walau hardalik minal mu'allafat fil wa'ad. Dan beliau juga memiliki karangan-karangan yang lain berkaitan masalah wa'ad. Yaitu masalah nasihat bimbingan arahan wa fi sa'iril funun al-ilmiyah dan bahkan beliau memiliki apa hampir semua bidang studi yang ber yang apa barakallahu fikum yang ilmiah beliau punya Fahwa imamun jalil maka beliau adalah imam yang mulia wa min muallafatihi fil aqidah hadhihi risalah dan termasuk karangan-karangan beliau berkaitan masalah, masalah seputar akidah adalah risalah ini artikel atau kitab ini yaitu apa lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil rasyad Amin. Nam ya? Nah, sahaya suatu keyakinan yang menghantarkan, menunjukkan, mengarahkan berjalan petunjuk. Nah, karena kalau keyakinan itu sudah bercahaya, bercahaya di atas al-haq, al-quran, sunnah, itu akan mengarahkan petunjuk. Tapi kalau keyakinan itu buta, gelap, paham ya? Itu nanti mengarahkan berjalan kesesatan wal billah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Faqad al ulama rahimahumullah Nah, sungguh para ulama rahimahumullah, mereka perhatian penuh. Wa minhum hadzal imam. Di antaranya adalah imam ini fi tawdihil aqidah as-sahihah di dalam menjelaskan aqidah yang sahihah. Wa nafyi ma Naam uliqa biha min subah wa tashkikat dan juga di dalam menghilangkan Nah barakallahu fikum mata mata Allah biha menghilangkan perkara-perkara yang berkaitan dengannya berupa apa? subhat-subhat dan taskikat, sesuatu yang meragukan. Paham ya? Nah barakallahu fikum sesuatu yang meragukan. Mahum insyaallah. Ewa na'am. Ewa. Kita lihat sini. Lihajatin nas ila dzalika karena manusia butuh kepadanya Nah, manusia butuh kepada apa? Butuh kepada na barakallahu fikum hafizakumullah, na'am akidah yang sahihah tersebut. Sehingga karena butuh kepada akidah yang sahihah, maka beliau menjelaskan kembali, khususan ba'dama dhaharatil firaq ad-dalah aqaidiha wa syubhatiha. Terkhususkan setelah munculnya kelompok-kelompok sesat dengan akidah-akidahnya dan juga subhat-subhatnya. Kelompok siapa di antaranya sesat? dalam masalah asma sifat Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, paham ya? Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij juga ikut di situ juga. Paham Rafidhah, Syiar Rafidhah. Paham ya? Intinya banyak kelompok-kelompok sesat yang nanti akan disebutkan oleh beliau insyaallah taala secara global. Ihtajal ulama ila an yubayyinu al-aqidah sahihah. Maka para ulama perlu butuh untuk menjelaskan akidah yang benar wa an yaruddu ala man khalafaha dan untuk membantah orang yang menyelisihinya. Jadi bantah itu bagus, membantah al-batil al-bid'ah ad-dalal, membantah kebatilan termasuk jihad sabilillah. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak pernah bantah kesesatan, nggak pernah bantah kebatilan, itu orang nggak tahu mana yang batil, mana yang hak. Ya enggak? Antum aja ketika jual beli, ketika datang ke toko sayuran atau tempat jual sayur, milih mana yang tomat yang bagus, mana tomat yang jelek, ya enggak? Itu sudah masuk dalam ilmu jarah wa ta'dil. Secara apa? Duniawinya. Menjarah ini tomatnya jelek ini, busuk-busuk ini. Jarah enggak itu namanya? Jarah. Oh, ya ini tomatnya bagus ini halus, mulus. Ini namanya mentadil. Dalam masalah dunia padahal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lagi masalah agama, butuh orang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang di atas kesesatan dan mana yang di atas hidayah dan petunjuk. Kita lihat berikutnya. Wa hadza min qadimi zaman wal ulama muhtammuna bi amril aqidah. Ini sudah sejak dahulu, zaman sejak dahulu para ulama mereka perhatian penuh dengan masalah akidah, masalah keyakinan ini. Enggak sembarangan. Karena akidah inilah yang apa? akan menggiring kita nanti. Kalau keyakinannya rusak, rusak. Jangan cuma mengatakan yang penting kan akhlaknya. Akidah itu belakangan. Manhaj itu belakangan kita katakan enggak benar. Akidah itu inti. Manhaj itu juga penting, akhlak itu juga perlu kita butuhkan. Paham ya? Jadi bukan berarti kita yang ngambil menakhlak saja tidak. Kalau orang itu akidahnya lurus, manhajnya lurus, akhlaknya bagus insyaallah باذنillah. Berarti kalau ada orang kok akidahnya lurus, kemudian manhajnya lurus kok akhlaknya jelek, dipertanyakan kenapa kok antum berakhlak buruk? Kenapa antum berakhlak jelek? Paham ya? Seperti itu. Jangan cuma mengandalkan yang penting kan manhajnya lurus katanya. Yang mengatakan akidahnya. Lah akhlak bagaimana? Akhlak belakangan. Itu keliru juga. Paham ya? Di samping akidahnya lurus, manhaj yang lurus, akhlak dibutuhkan. Akhlak dibutuhkan. Itu penting ya. Nah, jangan sampai kita nah menolak dan juga justru meremehkan akhlak tadi itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fa'alafu fiha al-mu'allafat al kathirah min al-mutaqaddimin wa min al-mutaakhirin tahta asma' mukhtarifah Akhirnya mereka mengarang karangan-karangan yang sangat banyak mulai dari orang-orang terdahulu hingga orang-orang belakangan di apa di bawah nama yang berbeda-beda. Ada Al-Qawaidul Muslah, karangan karangan siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada Al-Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada Aqidah Tuhawiyah karya Imam at tuhawi rahimahullah. Ada juga At-Tatmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masalah asma sifat semuanya itu Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Karena benar-benar dibahas itu ya istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza untuk penyebutan nama-nama kitab-kitab yang berisikan tentang pembahasan-pembahasan ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.